Sama saya tak bedai. Dari saya Ramdan Al Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa, uang uh, ratau roh pengira. Tapi baru kayak wali aneh itu luwih mukhal. Kalau balen wali, wali aneh itu luwih mukhal. Akhirnya kita itu ngerti pengira. Dulu saya itu ya rapati cocok sampai saya Ramdan Al Buti. Karena aku itu termasuk orang para pangeran, jadi roh roh ilmu aneh-aneh aku cocok. Mereka aku rasa itu ya roh pangeran. Kita anggap saya kok, iya saya naik juga ya, karena saya guru ya tak teliti itu tangan-tangan kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu saya Nawawi, saya Nawawi yang orang tafsir modern, saya Nawawi Al-Bantani itu. saya Nawawi sepoi, saya Nawawi sing uripe Banten nih sini Mekah. Orang kayak ngait no nih saya wakil lobo ora usah ngono. Mari kampanye ora usah ngono. Sokoe ngono tenan bora biar raro butuh nih, Aku ya ora sana TV ya silsilah ya. butuh kamu kok kampanye. Sokoi saya Nawawi nih. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama saya Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwo tujuh terakhir saya Nawawi. Jadi saya Nawawi itu Bojo terakhir itu tiga no muridnya. Paham ini? Ya? Apa? Berkonong. <laughs> Terus muridnya paling alim itu termasuk buyut-buyut gue lagi buyutnya balik. Lalu gue tahu banyak tentang sejarah saya. Nah, kok buyut-buyut gue marisi bujuni. No? Ya saya ilmu ini, Jadi, jadi, ya jadi ya marisi ilmu ini, ya marisi bujuni. ini, jadi. Oh, nggak tahu dididik akhlak. <laughs> Eh, tapi bojo paling nong kan bojone gue akeh. Lama sini bojo akeh kan. Minimal papat. Tapi nak dirabi so lima so sepuluh. Tapi perangkatan itu Lha mau durung-durung aku tapi tak takut. Rabi ping Tapi ra oleh langsung kan apa? Bapak, bapak asal payu, asal payu, nasi gelem terus. Ya kaki payu alhamdulillah. Bon ngrungokno tenan. Saya Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tapi saya pernah sinau hatam, saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Saya masih ingat, beliau menghentikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jama' isalbun. E, eh, karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiah. Misalnya begini. Terus saya cek lagi di kitab Ihya karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan saya Ramdan Aguti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini iya, rumah nontonan. Misalnya saya bilang, rumah nomor, gue biasanya nak ilmu logika, tak karmu Misalnya tisu ini tak potong terus pecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Kowe latihan, latihan cerdas, ojo latihan lugu, yo. Ya. Udah ini pernah tau mikir, pokoknya dia udah tawakal yang tadi mati, udah udah dia pura-pura wali, gaya ini gaya wali dia, ini. mau mikir gaya wali, mau mikir gaya apa? Ya nak wali tenan ra apa nak wajan males mikir terus piye. Nah kalau ya para pangeran tapi belum mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah nak gak dipecah kan ya orang pecah. Ayo. Dipecahlah nak ora lemah ya ora terpecahkan. Sebab yo. Kok sebab pecah-pecah wis akibat. Eh, takdir. nyari Mustafa berarti. Gerti ya mikir bae kanyane Mustafa. Eh, wis wae modele wis eling pangeran pengen tadi mati wis. Ya apa untuk kanggo calon wali ya? Masyarakat wali ora mikir. Nanti jari bangun gue kowe jogeman hak pengen wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoknya agak mikir lugu gue iso wali. Tapi kalau lama gue tuh pinter. tadi <laughs> wali gue iso lewat jalur bodoh. Tapi ya tadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel maksudnya sing iso iso dialulir gampang anular. Ketua daerah setuju iso di PHK kan sing wali-wali. Enak wali kok jalur ilmu sudah jadi kutub. Nah, pertanyaannya adalah Sing penting iku jare saya Ramdan Al Budi, sing penting kowe iku muni ana sebabe. Ngono ya, sing penting kowe iku muni ana Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabibul asbab atau wajibil wujud. Mergo aku kowe darani alam raya ini, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh gak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Di, akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal ini alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam yaitu Allah. Tapi sawai sedurungnya Allah ono zat menah. Ya ora sida Allah sing Allah sing iku wae. <laughs> Tapi ono pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah sing Allah sing sedurunge Nah, sebetulnya kan kita ngira ora paham. Terus akhirnya piye ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh mohal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Ya, jenenge Allah lebih dikenali bisulub apa? Bisulub dengan sifat sal salbiyah. Luwe gampang kue darani alam disebabno oleh sesuatu yang wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kue darani alam disebabkan oleh ketiak. Itu jenis bisulub. Makanya kita menemukan Allah, nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa mukhalid daur mbek tasal Oke, So, kita mikir daur tasal malah bulat meneh. Paham ya? Jadi dit itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget dit. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernapas, iso ngamuruhin, iso ngenyah, iso macam-macam mau nyek rohin gak ngurangi dosa ini nambah derajat ini ngurangi gue kena nyek gue Tapi kan tetepku ganjaranku akeh akhirnya apa-apa lah. <laughs> Dan ngerti gue mau dosa. Ngurangi ganjaran. Tapi kan cek cukup lah. Nah itu menurut saya cukup. Karena misalnya ganjaran mulang itu kan satu sih Ganjaran yang nyek loro. Apa dosa dosane nyek loro cek puluh Cek susah. Jadi aku kalah nih lah. nonton karena aku mulang ruke ini gajaran di satu. Ngenyak musofa, paling siji lah gak nganti loro. Berarti cewek bro setengah puluh. Sama. Tapi nak ngenyak musofa langsung disotok kan kira mulang mulang nih. Jadi kau curi roh aku roh oleh gitu. <laughs> Ayo rumah ya. naik. Iki penting ya. Gue ngelatih tauhid. Ya, ya napa gue ngelatih napa tauhid. Uh, setan itu kepinginnya uang itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori Tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah, ya, eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh digem digem, Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, set, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan tuh Tuhan. Sampai akhirnya paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah loh ketemu orang ateisme. Tanya saya gini, Pak Bahak, saya ini e, cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa. Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, e, betul Anda ingin iman? Ya kata Terus saya pakai teori mantek karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah Allah memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, Allah ma'rifat Caranya adalah bina dari dengan pikiran sing sehat. E, kamu betul ingin iman? ya Bapak. Terus saya tanya, kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh senang yang ada sebabnya misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tambah sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu nggak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat kodim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib apa atau wujud superior atau wujud super kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh butuh sebab, yaitu harus ada wujud yang superior kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai kiai tidak menerangkan gitu bapak. Sehingga saya nyari nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa penyeb yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin instin bilang tuh kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah eh, Islam yang mengatakan itu, coba saya cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yohanes wa'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladhi kholakokum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah nyembahlah saya. Saya itu siapa? dat yang menciptakan langit. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Iya. Penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu. Ah. Allah, Coba langsung Allah, nah langsung Allah mesti tanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Eh, bangunan apa tahu? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimatih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimatih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mitata kalimatih Subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته